Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'd Ukhwati fillah hadirin jamaah sekalian Rahimani wa rahimakumullah Melanjutkan kajian kita tadi Termasuk perkara yang harus dihindari bahkan ditakuti oleh seorang muslimah adalah menolak ajakan suaminya ketika ingin menunaikan kebutuhan biologisnya dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashih falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anathal malaika hatta tusbih kalau seorang suami mengajak istrinya untuk kebutuhan dia tapi dia tidak penuhi ajakan tersebut maka semalam semalaman suaminya murka pada dia maka para malaikat alaihi melaknati istri itu sampai esok paginya laknat yang berarti dirimu dijauhkan atau diusir dari rahmat Allah dan itu semalaman bukan perkara sepele bukan perkara ringan laknat naudzubillah dan yang melaknat bukan orang biasa malaikat makhluk suci dan mulia yang nggak pernah maksiat sama Allah Bukan sekali begitu kamu dilaknat sampai esok pagi. Laknat itu tertuju kepada dirimu. Bahkan head sekalipun bukan uzur untuk dia menolak. Karena yang Rasulullah sebutkan isna'u kulla syai'in nikah. Kamu boleh berbuat apapun kepada istrimu, laki punya syahwat, si suami punya kebutuhan biologisnya. Selama itu bukan nikah dalam artian jima, bukan memasukkan timba ke dalam sumur, apapun boleh dia lakukan. Walaupun istrinya sedang haid. Maka menolak ajakan suami bukan perkara ringan dalam syariat. dari sekian hak suami atas istrinya yang perlu diingat ditunaikan oleh seorang istri adalah berkhidmat kepada suaminya terutama itu mengurusi anaknya dan rumah tangganya. Di dalam hadis tadi telah tersebutkan, "Lau ta'lamul mar'ah hakka zuj ma qa'adat ma hadara ghada'uhu wa 'asha'uhu hatta yafraghu min." Kalau saja seorang istri tahu betapa besar hak suaminya, dia nggak akan duduk menyiapkan, menghidangkan makan siang, makan malam suaminya sampai suaminya selesai. Mungkin ada yang kurang, ada yang perlu dia tambah, ada ini. Dia nggak akan tenang duduk meninggalkan. Jaga bagaimana sang suami senang dan puas dengan layanan yang dia berikan. Kamu lihat bagaimana nisa usalaf. Karena itu tolak dan bagimu muslimah. Itu panutan bagi kamu wanita-wanita salehah yang diridhai Allah, diridhoi Rasulnya di Muslim, di saya Muslim dari Asma pintu Abi Bakar. Bukan orang biasa, putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma Asma. Dia bercerita, "Kuntu akhdumuz Zubair khidmatal bait." Aku ia ya berkhidmat kepada Zubair layaknya istri di dalam rumah memasakkan ini menyiapkan segala sesuatu karena Zubair suaminya wakad lahu faras kuntu asusuhu dan Zubair juga punya seekor kuda aku juga yang ngurusi ini layaknya kuda nyarikan makanannya rumput atau apa ini mengeluarkan kandang ini itu, memasukkan kembali ke kandang. Aku yang ngurusi kudanya Zubair. Istri ini bukan budak. Tapi itu yang dilakukan oleh Asma radhiyallahu anha. Falam yakun minal khidmah syai' asyadda alayya min siyasatil faras. Dan khidmatku kepada Zubair yang paling berat ini ngurusi kudanya ini kuntu ahtashulahu wa aku muale wa asusu karena aku yang ngurusi segalanya aku yang carikan rumput aku yang is mengurusi mungkin memandikan mengeluarkan masukkan kandang menjemur ini itu udah bayangkan ya, yang dia lakukan agar suaminya ridho dan senang kepada beliau Asma radhiyallahu taala anha Kuntu a'lifu farasa wa akfihi mu'nata asusu adukun nawa linadhihi a'lifu astaqil ma akhrizu ghurbah wa a'jin walam akun uhsinu ukhbis aku juga kata Asma yang eh, mencarikan makan kudanya biji-biji kurma itu aku harus tumbuk karena keras ditumbuk nanti dikasihkan kudanya aku yang nyarikan air ngambil air sono di sumur atau sumber sana bawa pulang ke rumahnya. Semua itu asma yang lakukan. Salihah, istri yang salihah, radhiyallahu anha. Aku juga yang nanti di rumah bikin adonan untuk kue, roti makanan sehari-hari. Yang semula aku nggak bisa. Sebelum nikah aku nggak bisa buat. Karena yak buzuli jarat minal ansar. Wa kunna niswatu sidq Eh dulu sebelum aku nikah urusan roti ini untuk makan kami ambil atau beli dari tetangga-tetangga kami dari wanita-wanita Ansor. Itu yang beliau lakukan kepada suaminya Zubair Ibn Awam radhiyallahu taala anhum ajma'in yang istri zaman sekarang akan teriak kalau jangankan itu seperempat dari itu saja mungkin dia akan minta dipulangkan ke orang tuanya ini Asma bukan wanita sembarang wanita mulia putri seorang sidik radhiyallahu taala anha wa an abiha Demikian pula dari hak seorang suami atas istrinya agar benar-benar istri itu tahu kedudukan suami dia dalam hadis Husain ibnu Mihsan bibinya datang ammah ya datang ke Rasulullah SAW untuk suatu kepentingan begitu selesai Rasulullah tanya bibi dari Husain ini, ada tu zaujin anti. Anti punya suami. Qalat na'am. Dia jawab ada ya Rasulullah. Qalat kaifa anti lahu? Bagaimana keadaanmu bersama suamimu? Ini seperti apa? kalian berdua qalat ma'alu ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu ya Rasulullah aku nggak kurang-kurangnya apapun akan aku lakukan sampai itu sesuatu yang memang aku nggak bisa lakukan Ajaz sampai mentok aku nggak bisa lakukan aku angkat tangan Selama itu bisa aku lakukan, aku akan berjuang sebaik mungkin untuk melakukan apa yang dia minta dan diinginkan oleh suamiku. Qala, maka Rasulullah sampaikan padanya, "Fanzuri aina anti minhu, fa inna ma huwa jannatuki wa naruki." Perhatikanlah kamu di mana kamu dengan suamimu ini seperti apa suamimu kepadamu dia ridho dia senang kepadamu inna mahu huwa jannatuki karena suamimu surgamu atau nerakamu itu bila ya surga bagi kamu mengantarkan kamu ke jannah kalau kamu taati dia dengan baik wa ata'at ba'laha dalam hadis ma'ruf ila lahadkhulil jannah min ayyiba bin syi'ti min ayyi abwa bin syi'ti di akhirat akan dikatakan padamu masuklah kamu ke surga dari pintu manapun yang kamu mau. Itu kalau dia taati suaminya suaminya menjadi senang, bangga, puas dengan istrinya. Atau dia naudzubillah jadi neraka bagi kamu karena kamu nusyuz, kamu bermaksiat kepada suamimu. Kamu membuat dia jengkel, kesal, kamu sakiti dia, kamu ganggu dia bisa menjadi neraka menjerumuskan kamu ke dalamnya. Waliyadzubillah. Seorang wanita muslimah akan selalu mengingat itu dan selalu dia jadikan itu di hadapan kedua matanya. Selalu dalam ingatan dia imma jannatuki wa imma naruki. Jadi ingat-ingat itu. Apakah ini akan menjadi surga bagiku atau neraka bagiku? Maka dia akan berusaha sekuat tenaga dia untuk memberikan yang terbaik bagi suaminya membuat ridho suaminya karena itu pertanda juga Allah akan ridho kepada dia perkaranya akhirat itu yang menjadi perkara bagi seorang muslimah kalau sekedar urusan dunia gampang tapi perkaranya akhirat jannah wanar surga atau neraka berbuntut panjang sampai ke akhirat. Itu yang segala-galanya bagi seorang muslimah mengingatkan dia untuk selalu mentaati suaminya bil ma'ruf tentunya tidak ada uzur atau alasan apapun dari dia untuk menolak atau tidak memberi ketaatan kepada suaminya. Makanya saat Rasulullah SAW ditanya tentang sifat khairun nisa wanita yang terbaik. Salah satu yang Rasul sebutkan allati tuti uzaujaha ida amaroha. Dia taati suaminya ketika suami dia memerintahkan dia. Kenapa itu dia berikan? <clears throat> Kenapa itu dia taati suaminya? Bagi seorang muslimah yang dia inginkan apa yang Rasul SAW janjikan. Khairun nisa supaya dia menjadi itu wanita yang terbaik itu yang segala-galanya menyibukkan pikiran dia itu yang memakmurkan hatinya urusannya ketaatan dia kepada Rasulnya di hadis tadi lalu dengan lafadz yang sedikit beda ketika Rasulullah SAW sebutkan asyadun nas adaban yaumal qiyamah masuk orang yang paling berat adabnya di yaumul qiyamah waliyadzubillah itsnan dua orang imra'ah asad zaujaha istri yang bermaksiat kepada suaminya nggak mau memberi ketaatan. Kamu tahu betapa besar hak suami, hatta itu perkara tabdir dibolehkan dalam syariat. Kata tabdir kan haram, hukum asalnya. Sangat dilarang oleh Allah. Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu min Haram tapi demi ketaatan suami dibolehkan. Ini di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan wa ingkanat hiya alat tanur. Walaupun dia sedang di tanur, tanur tempat masak orang Arab biasa pakai dulu sampai zaman sekarang kadang ada dia semacam lubang di dinding biasanya kamu kalau ke Arab sana, orang bikin tamis roti itu, adonan, nanti dia masukkan ke dalam goa kecil itu, teplokkan gitu, api dinyalakan. Ini semacam open gitu tapi sederhana. lalu sampai dia matang, diambil nanti tinggal dia makan gitu. Itu tanur namanya, alat pemanggangan adonan untuk roti itu. Makna hadis yang lama sebutkan dia sedang memasak. Ketika kalau suaminya memanggil dia mengajak ya untuk kebutuhan suaminya, biologisnya mungkin. Resikonya kalau dia turuti ini hangus. Atau kalau itu masakan secara umum rusak, terbuang intinya nggak Tapi jelas. Tapi dibanding ketaatan suaminya jauh lebih penting. Kalaupun itu harus terjadi nggak apa-apa uzur, nggak dosa. Karena hak suami besar sekali, dia nggak bisa ditunda dan itu salah satu tujuan utama nikah. Syahwat agar terjaga dari yang haram. Dan bukan perkara yang kemudian nanti saja nggak bisa ditunda. Nanti sudah nggak ingin suaminya hilang sudah moodnya. Bahkan sampai ini tabdir memang, ya memang tabdir, nggak ada yang mengatakan itu bukan tabdir. Gosong nanti masakannya rusak ini, nggak apa-apa, tinggal. Rasul yang sebutkan wa ingkanat alat dan nur terbuang ini kue angus nggak bisa dimakan labas seandainya itu harus terjadi demi hak suamimu besar hak dia Bagaimana kamu mau memaksiati? Bagaimana kamu mau mengganggu dan menyakiti dia? Suami kamu. Syariat memberi posisi sampai sebesar itu. Kemudian kamu malah membentak. Kemudian kamu mau melotot mata kamu di depan suamimu. Kamu berkata-kata kasar dan ucapan-ucapan tajam. Sembarang kamu kata, kamu lepaskan lewat lisanmu bahkan ironis kadang sebagian istri bahkan main tangan ke suaminya <laughs> balak bukannya sang suami kemudian ya jelek kalau misalnya suaminya main tangan nampar atau apa ke suaminya ini sebaliknya istrinya yang main tangan kepada sang suami, bagaimana kamu mau jannah? Mana kamu? Jadi jannatullah. Bagaimana kamu mau menjadi khairun nisa? Wanita yang terbaik kalau seperti itu sifatmu, perbuatanmu kepada suamimu. Bagaimana kamu menginginkan untuk di akhirat akan dikatakan kepadamu udkhuli jannah, min ayyi bin shiti, masuk kamu ke surga nanti dari pintu manapun yang kamu mau kamu menginginkan itu semua tapi begitu perbuatanmu tarjun najat walantas tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabasi kamu ingin selamat ingin bahagia tapi jalan untuk itu kamu nggak mau lalui. Kamu cari jalur yang lain. Itu sama kayak orang bikin kapal, capek, lama, sampai jadi kapal gede, kapal pesiar. Tapi kamu biarkan di daratan, sampai kapanpun kapal itu nggak akan jalan di daratan. Kapal jalannya harus di air. Itu tempat dia, itu jalur yang harus dia lewati. Di darat nggak akan jalan kapal. Perahu. Kamu ingin bahagia, kamu ingin sukses dunia akhirat kamu, kamu ingin bahagia dirahmati Allah, jalani cara yang diajarkan Allah dan Rasulnya tempuh. Itu ongkos yang harus kamu bayar Jannatullah, sil'atullah, ghaliyah. Surga itu mahal harganya. Luasnya seluas langit dan bumi. Akhir rajul dukhulan fil jannah Rasulullah sebutkan dalam hadis. Orang terakhir, terakhir masuk jannah Udah dia orang terakhir nggak ada salah dia. Yang lain mukminin sudah mendahulu dia masuk jannah. Fulan mendapat di sini, fulan di derajat situ, fulan lebih tinggi, lebih tinggi. Semua sudah pada masuk dan mendapat kenikmatannya. Dia orang terakhir. Hadis sebutkan dan Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Nunia eh, menyebutkan itu dalam bait syair beliau a'tahu Allah amsalu dunyana asyra amsalin laha itu akan Allah berikan kepadanya seperti dunia kita ini orang terakhir masuk jannah dunia syuh seberapa nilainya dunia semua dunia ini bukan Pemalang tok bukan Jawa Tengah tok Oh, kalau orang dikasih sapi Malang aja, vien bangganya. Berapa nilainya? Bagaimana kalau Jawa Tengah semua? Kif kalau Jawa semua, kif kalau Indonesia semua, kif kalau dunia ini semua. Dikasihkan kepada dia. Sudah, itu kan luar biasa. Dunia. Nggak cukup itu. Asyra amsalin laha. Plus 10 kali lipatnya. Allah kasih ke dia itu terakhir orang masuk jannah kif yang sebelum dia seberapa kenikmatan yang Allah berikan padanya ghalia besar banyak nggak bisa dibayangkan sudah sesuatu yang nggak akan pernah dilihat mata nggak pernah didengar telinga bahkan tidak pernah terbesit di benak orang siapapun Lalu kamu nggak mau bayar untuk mendapat semua itu. Kamunya malas-malasan. Kamunya nggak mau berkorban, berjuang untuk mendapat semua itu. Bien. Dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan ajib itu minal jannah nama talibuha aku heran dari surga yang yang menginginkan untuk mendapat itu tidur bagaimana kamu tidur malas sementara jannah sampai seperti itu kenikmatannya kalau kamu tahu jana seperti itu nggak mungkin kamu tidur di dunia saja misalnya ada lomba apalah lari atau apa hadiah menanti di sana satu rumah mewah di perumahan elit di tengah kota plus mobil Arpat satu apa iya ada orang santai aja wis gak peduli yang lain lari yang lain cepat-cepatan supaya sampai finish dia kelemak kelemak jalan santai Nggak mungkin. Sementara kamu tahu besar hadiah yang nanti di sana. Kamu akan berjuang kalaupun berdarah-darah kamu lewati hujan deras panas kamu nggak peduli karena besarnya hadiah di sana kamu tahu. Aku heran kata Rasulullah. Jannah yang seperti itu kenikmatannya tapi tidur. Malas orang untuk mendapatinya. Wa ajib minan nar nama hari buha. Aku juga heran kepada neraka, dahsyatnya adabnya, siksaannya. Nauzubillah. Tapi yang lari dan ingin selamat darinya juga tidur. Kamu tahu adab yang seperti itu semestinya kamu lari sejauh. Sejauh-jauhnya kamu ingin selamatkan diri. Bukannya malas. Maka <clears throat> berjuanglah segala sesuatu butuh perjuangan. Harus ada yang kamu korbankan. Jangan kamu pelit untuk berkorban baik itu dengan jiwa ragamu, dengan harta bendamu, untuk mendapat apa yang dijanjikan Allah. Jadikan itu selalu di pikiranmu. Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika menceritakan tentang istri beliau walaupun itu wanita hitam disebutkan. walhasil Walhasil 20 tahun bermuasyarah dengannya dalam berumah tangga sekalipun tidak pernah dia bermaksiat kepadaku. Gak pernah menggores perasaan Imam Ahmad sebagai suaminya. 20 tahun bukan 20 bulan bukan 2 tahun 20 tahun lamanya bukan waktu yang sebentar kan itu perjuangan bukan sesuatu yang berjalan begitu saja dengan mudahnya semuanya adalah perjuangan dan pengorbanan dia jaga betul dirinya agar diridhoi oleh suaminya tidak ingin berucap sesuatu, berbuat sesuatu yang akan membuat suami dia tersinggung atau sakit hati kepada dia hidup adalah perjuangan ya hidup adalah ladang bagi seorang hamba untuk mendapat kemuliaan dan keutamaan di akhiratnya itu wanita yang penuh barokah pada dirinya penuh kebaikan pada dirinya itu al-baladut tayyib yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih tanah yang subur yang akan tumbuh di atasnya tanaman dengan pesat dengan subur membuahkan hasil yang memuaskan dan kamu nggak capek tanah itu subur gembur tinggal kamu canggul-canggul sedikit aja mungkin nggak perlu kamu datangkan bulldozer nggak perlu kamu olah dengan keringat yang ini dia subur layaknya seorang wanita muslimah yang saleha subur anak keturunan dari wanita ini diharapkan pula keturunan yang salehah keturunan yang baik yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi karena perkaranya sering dilalaikan ya, wanita dengan segala kekurangannya, kelemahannya, dia ya, mudah dikuasai oleh syaitan mudah ya karena dia bengkok dari tulang yang bengkok sering melupakan prinsip-prinsip utama ini sekali lagi itu ibadah bagi kamu itu takorup bentuk pendekatan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu timbal balik. Jangan kamu membalas suamiku enggak memberikan hakku, aku juga akan enggak akan berikan hak dia. Jangan. Tunaikan. Tetap tunaikan hak-hak suamimu. Itu tanggung jawabmu nanti di hadapan Allah. Kamu telah tunaikan, ya Allah aku sudah jalankan ini kewajibanku sebagai seorang istri yang kau perintahkan kamu terbebas dari tabiat dari resiko dan konsekuensi kalau kamu tidak menunaikan perintah Allah tersebut perintah Rasulnya itu yang kamu urati hina aghdabu yang kedua jangan sekali-kali kamu berbicara saat aku marah Diam. Karena kalau seorang istri jawab, bicara akan semakin memanas. Suaminya semakin menjadi-jadi. Bahkan mungkin sudah dibentak, diam, jangan jawab. Tambah jadi dia. Apa kamu? Ini mau cerai, ayo cerai. Wal iyadu billah. La tantiki. Kalau aku marah, jangan kamu bicara, jangan jawab, diem. Itulah kekurangan mungkin suaminya emosi atau apa. Jangan jawab, jangan diladeni, jangan dituruti. Walatan tantirini nakrikid dufi marotan. Kemudian yang ketiga dia katakan, jangan kamu sekali-kali main tangan aku layaknya terbang itu kamu pukul terbang maru kan pukul-pukul gitu aku jangan fa inna kila tadrina kaifal mughayyabu karena kamu nggak tahu kayak apa rasanya kalau seorang istri ditinggal suaminya kamu mau main tangan nanti ujung-ujungnya kamu dicerai baru tahu rasa kamu berat nggak enak Ya saat saja mungkin syaitan bisikan padamu. asan cerai sudah, mending sudah, biar sekalian sudah. Kamu akan nyesal. Kalau nuruti syaitan. Lebih dari itu anakmu. Ikut kamu nggak punya abah. Ikut abah nggak punya umi. Kamu jangan egois. Ingat anak-anakmu. wala tuksiri syakwa fatadhabi bil hawa yang ke berapa tadi keempat atau kelima jangan terlalu sering berkeluh kesah kamu akan hilang dari hatiku nggak disenangi segala sesuatu dia keluhkan apa ini kok begini ini kok begitu kamu nggak seperti Fulan suaminya Fulanah itu masya Allah Fulana minta ini dituruti Fulana aku mana ini itu hilang cinta seorang suami kepada istrinya kalau dia sering dan selalu banyak berkeluh kesah fayak bagi kalbi wal kulubu taqallabu hatiku akan membencimu kalau seperti itu dan hati gampang berubah. Yang semula kamu dicintai sangat, sekarang jadi dibenci sangat. Fa inni ra'aitul hubba fil qalbi wal adha jtama'a lam yalbathil hubbu yadhabu. Karena pengalaman hidupku, kecintaan di dalam hati dan gangguan jadi kalau kamu mengganggu, ada, kamu menyakiti dengan tutur katamu, dengan sikap atau perbuatanmu, itu kalau kamu lakukan akan hilang cinta itu dari hati. Kamu mau jadi perempuan secantik apapun, tinggi apapun keutamaanmu, hilang dari mata suamimu nggak ada kecantikan pada dirimu bagi suamimu kalau kamu menyakiti mengganggu ya nasihat dan wasiat kalau saja diingat selalu oleh seorang muslimah akan banyak membantu dirinya untuk tunduk taat kepada suaminya baik nah, perkara itu sering dilupakan oleh seorang wanita semoga dengan eh, sedikit tausiah ini bermanfaat bagi mereka terkhusus dan kamu kita semua sebagai suami punya kewajiban mengingatkan, mendidik mereka, ingatkan dengan baik poin-poin yang telah tersampaikan itu sama seperti tadi bil ma'ruf birrif berlemah lembutlah kepada mereka ta'ali sini masukkan ke kamar kamu empat mata ingatkan ya fulana ittaqillah Kenapa kamu seperti ini? Haram, dosa kamu. Tidakkah kamu tahu Allah sebutkan ini, Rasulullah SAW sabdakan ini, itu. Doakan, mintakan kepada Allah agar Allah bukakan hatinya, lunak, mudah mengamalkan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya kepadanya. Wallahu taala alamu sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.